risalahnya tariki ah, lagi untuk banyak betul lagi ah, DPD bisa tuh DPD PKS boleh kan boleh bisa nggak juga DPD PDS yang penting bayar apa ya mulai dulu أحييكم بتحية الإسلام تحية السلام تحية المبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله الله سبحانه وتعالى الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون وكفى بالله شهيدا Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala Allah zat yang telah mengutus seorang Rasul arsala rasulahu bil huda dengan membawa petunjuk bil haq tentunya petunjuk dengan benar liyudhirahu ala dini kullih untuk memenangkan dari semua agama-agama yang ada wa kafa billahi syahida dan cukuplah Allah sebagai saksi tentunya syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun Majid amma ba'du. Pendengar setia Radio Salam FM 102,7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di Batam ataupun di Singapura, di Malaysia, di Tanjung Pinang, di Bintan, di Lobam dan di semua tempat di seluruh dunia yang mungkin mendengarkan lewat audio streaming tentunya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menemukan kita dalam sebuah acara yang mulia dalam waktu yang mulia. Karena sesungguhnya Islam tidak memandang batasan daripada persaudaraan itu dengan batasan teritorial. Tapi semua yang mereka bersahadat mengaku bahwa sesungguhnya Allah adalah Rabbnya, satu-satunya yang berhak disembah Rasulullah adalah utusan, mengakui bersaksi Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Maka mereka semua adalah bersaudara, tidak peduli di negara manapun, di tempat manapun, sesungguhnya mereka bersaudara tanpa batasan teritorial. Maka pendengar setia semuanya, antum wa antunas semua adalah bersaudara. Kita semua juga saling bersaudara sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya setiap hamba-hamba yang beriman itu saling bersaudara. Maka damaikan di antara kedua saudaramu la'allakum turhamun supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang persaudaraan, tentunya tidak bisa dilepaskan dari berbicara tentang kondisi lingkungan di sekitar kita. Atau kita kenal dengan istilah jiron atau tetangga. Ya, tetangga. Jadi ini keindahan Islam. Islam itu begitu mulia, tidak hanya mengupas hal-hal yang berkaitan dengan jihad, berkaitan dengan zakat, dengan sholat, puasa, haji, ya, dan lain sebagainya. Tidak hanya berkaitan dengan ibadah-ibadah yang mahwah, ibadah-ibadah yang penting. Tapi Islam juga mengatur ibadah-ibadah yang ghairu mahwah. Ibadah-ibadah di luar dari ibadah-ibadah yang penting tadi, tapi juga ibadah yang penting. Ya, cara lain adalah bagaimana kita masuk ke toilet, kemudian berhubungan suami istri, ya kemudian tentang menikah, kemudian utang piutang dan lain sebagainya. Sampai tentang berhubungan atau bagaimana berhubungan dengan tetangga kita. Ini keindahan Islam yang tidak ditemukan di mungkin di agama yang lain. Islam mengajarkan dengan sangat detail dan indah. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah sebaik-baik manusia kepada sahabatnya dan sebaik-baik tetangga adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Maka dari sinilah sesungguhnya bagaimana kita punya kiat supaya sukses bertetangga. Minimal ada 10 kiat di sini ya. Bersama dengan saya Ahmad Al-Fakir Ahmad Syekhuddin. Insya Allah kita akan mengupas tentang 10 kiat sukses bertetangga. Ini saya tujukan untuk saya sendiri terutama. Ya, mengingatkan saya pribadi dan juga untuk pendengar setia salam FM dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang pertama adalah tidak menyakiti tetangga dan senantiasa murah hati ya, subhanallah. Jadi yang pertama adalah tidak menyakiti tetangga kita dan bermurah hati. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, ya maka hendaklah dia fal yukrim jiranahu hendaklah dia memuliakan tetangganya dalam hadis yang lain hendaklah janganlah ia menyakiti tetangganya begitu kata Rasulullah dalam hadis riwayat mutafak alaih beliau juga bersabda demi Allah tidaklah seseorang itu beriman dan demi Allah tidaklah seseorang itu beriman kata Rasulullah demi Allah tidaklah seseorang itu beriman tiga kali beliau mengucapkan para sahabat bertanya siapa ya Rasulullah Rasulullah menjawab, seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masya Allah. Nauzubillah min zalik ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat kita menyakiti tetangga kita. Karena Rasulullah mengatakan tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman sampai tiga kali. Dalam hadis Bukhari sahih ya. Di antara sikap memuliakan tetangga ini antara lain adalah memberikan hadiah walaupun tidak seberapa nilainya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an ia mengatakan wahai Rasulullah aku memiliki dua tetangga maka siapa yang harus aku beri hadiah Rasulullah mengatakan kepada tetangga yang lebih dekat pintunya darimu. Jadi tetangga yang lebih dekat pintunya dengan kita. Ya, jangan sampai kita punya tetangga kita sakiti hatinya ya. Mohon maaf. Itu kalau pernah kita membaca di novel ayat-ayat cinta itu ada pedoman yang sangat bagus di sana kisah bagaimana Fahri begitu ya namanya Fahri di sana ya tentu pendengar Mas ya masih ingat semuanya kalau pernah nonton filmnya tapi kalau yang di novel lebih lengkap lagi bagaimana seorang Fahri dia di lantai bawah tetangganya di lantai atas kemudian ternyata ininya apa namanya uh, air yang dari buangan ya air kamar mandinya itu jatuh ke bawah sampai ke kamarnya si Fahri ini tapi dia tidak marah. Justru beliau Fahri ini ya mendiamkan saja. Ya. Karena beliau mengatakan atau beliau menginginkan kalau ingin untuk memperbaiki air yang bocor dari lantai dua yang kebetulan memang dua lantai begitu atau tiga lantai sistem rumah flat maka harus berdua subhanallah jadi keindahan Islam seperti itu ya keindahan Islam itulah seperti itu kemudian yang kedua yang menjadikan kiat yang kedua supaya kita sukses bertetangga dan kita menjadi hamba-hamba yang dicintai tetangga kita tentunya. Itu adalah memulai salam. Ya. Memulai salam pada kasih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Rasulullah mengatakan, "Maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang jika kalian mengerjakannya maka kalian akan saling mencintai?" sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "Tebarkanlah salam di antara kalian." Hadis riwayat Muslim. Kenapa? Karena mengucapkan salam atau menebarkan salam itu termasuk daripada hakul muslim ala muslim. Haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain. Salah satunya adalah mengucapkan salam. Ya, ini bisa dibuka dalam sebuah buku kecil yang sangat menarik sekali. Buku kecil yang sangat bagus sekali yang berjudul Jusur al-Mahabbah atau dalam bahasa Indonesianya jembatan-jembatan cinta. Diartikan dalam buku ini adalah The Power of Love yang ditulis oleh Syekh Dr. Ait Al-Qarni. Jadi kekuatan cinta ada berapa? Ada enam di sana. Antara lain tadi yang pertama adalah mengucapkan salam terhadap saudara-saudara kita. Ini bagian daripada jusuk al-mahabbah. Ya jembatan-jembatan cinta ini. Sekikir-kikirnya manusia itu adalah yang kikir memberikan salam bahkan cuma mengucapkan salam aja kikir begitu Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya sekikir-kikirnya manusia adalah orang yang kikir mengucapkan salam hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan oleh al Abani. maka menebarkan salam ini merupakan salah satu faktor ya yang bisa menjadikan kita untuk masuk surga sebagaimana hadis Rasulullah SAW wahai manusia tebarkanlah salam berikanlah makan bersilaturahimlah dan sholatlah di waktu malam sedangkan manusia sedang lagi tidur hadis riwayat Tirmizi yang disahihkan oleh Al Albani jadi ini penting penelitian dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya ada kemuliaan-kemuliaan yang Rasulullah katakan dalam hadis yang terakhir ini tentang mengucapkan salam yang pertama kata Rasulullah tebalkan salam satu yang kedua berikan makan. Artinya apa? Habluminanasnya bagus, nggak pelit. Ya dia membantu. Ya berikan makan kepada siapa? Yang miskin. Ya yang miskin. Kemudian yang ketiga adalah silaturahim. Bersilaturahim. Tidak ada yang rugi dari silaturahim itu. Ya, yang jelas akan kebaikan-kebaikan yang kita dapat. Kata Rasulullah akan dimermudah rezekinya dan yang kedua diperpanjang usianya. Diperpanjang usia di sini ada yang mengatakan adalah ketika mereka sudah meninggal nanti maka yang ahli silaturahim ini yang suka bersilaturahim maka dia akan dikenang sepanjang masa kenapa karena senantiasa bersilaturahim tadi dan yang keempat sholatlah di waktu malam ketika manusia sedang tidur jadi empat ini kekuatan penting sebagai seorang mukmin ya menempelkan salam memberi makan orang miskin atau fakir bersilaturahim dan yang keempat sholat di waktu malam ketika manusia sedang lalai artinya qiyamul lail sehingga Allah akan mengangkat derajat kita ya sebagaimana firman dalam surat firman firman Allah dalam surat Al-Isra ayat yang ke 79 ya wa minal laili fatahajat bihi nafilatan lak asa asa rabbuka maqaman mahmuda mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajat kalian ke derajat yang lebih tinggi derajat yang mulia begitu Kemudian yang ketiga pendengar salam FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Kiat supaya kita sukses dalam bertetangga adalah senantiasa bermuka yang berseri-seri, muka yang berseri-seri begitu, kelihatan ceria. Jangan merengut aja. Kalau merengut aja ini ya mending ikut PMM. Apa itu? Partai Monyong Maju. Ini kawat ini begini nih ya. Jadi yang sukanya monyong aja cemberut aja repot begini. Kenapa demikian? Karena senyum bertemu dengan saudara dan sahabat itu merupakan kebiasaan Rasulullah. Pendengar setia selamat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan dari hadis riwayat Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Tidak pernah Rasulullah SAW melihatku kecuali ia tersenyum kepadaku. Itu kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Hadis riwayat mutafak alaih. Rasulullah suka bersabda, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Tabassam kali akhika sedekah. Sedekah ya ini hadis riwayat Tirmizi disahihkan oleh Al Albani sedekah ya senyum itu adalah sedekah tapi ini senyum pada saudara bukan pada kotak infak ini mentang-mentang apa namanya mentang-mentang senyum adalah sedekah ada kotak infak lewat cukup senyum aja hari Jumat lagi nah, Jumatan ada kota infak senyum, bukan ya. Itu kota infak, bukan kota sedekah. Kalau infak harus dengan materi, dengan uang ya, atau dengan yang lain. Kalau sedekah itu macam-macam. Bisa dengan senyum, berhubungan suami istri, nasihat itu adalah sedekah. Beliau juga mengatakan Rasulullah, janganlah kamu menghina atau meremehkan sedikit pun dari kebaikan. Walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dengan muka yang berseri-seri hadis riwayat Muslim, masya Allah. Dengan muka yang berseri-seri itu merupakan ya Allah tadi ya merupakan sedekah tadi kebaikan. Jadi sangat mudah mencari kebaikan itu sebenarnya ya. Ketemu saudara senyum, muka berseri-seri, masya Allah. Walaupun nggak punya uang Ustaz, walaupun nggak punya uang, ya kan belum gajian ustad belum terima THR nih, udah mau lebaran, yang apa-apa. Ya, kan senyum nggak perlu pakai duit, muka berseri-seri nggak perlu pakai THR ya. Jadi yang ketiga adalah senantiasa muka yang ceria atau berseri-seri. Kemudian kiat yang keempat, bagaimana supaya sukses bertetangga, itu adalah mau menolong saat dalam kesulitan. Ya, menolong dalam kesulitan. Tentu tetangga kita itu adalah yang terdekat dengan kita. Sama dengan kalau kita nanti ada kesulitan atau ada kesusahan yang paling kita dulukan untuk minta tolong tentunya tetangga kita. Kemalingan misalkan, ya, kalau kita teriak maling, maling, paling tetangga kita yang akan datang duluan nanti, bukan orang yang jauh dengan kita atau kerabat kita yang jauh di sana. Atau kalau kita masa ih kurang garam, ya kita tinggal minta ke tetangga kita minta garam dulu sementara, begitu. Ya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Asy'ariyin, yaitu suku Ash'ari, itu adalah jika perbekalannya habis atau jika persediaan makanan untuk keluarganya di Madinah tinggal sedikit, mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki dalam satu kain, kemudian mereka membagikannya di antara mereka pada tempat mereka masing-masing dengan sama rata. Dan mereka adalah bagian dari dariku, dan aku adalah bagian dari mereka. Hadis riwayat mutafak alaih. Subhanallah. Ini contoh yang baik ya. Dari siapa para sahabat-sahabat Rasulullah dulu? Saling menolong, membantu. Persediaan makan habis dibantu begitu ya. Makanya yang keempat adalah mau menolong tetangga kita atau saudara kita ketika dalam kesulitan. Rasulullah juga bersabda, seutama-utamanya amal yang salih itu adalah membahagiakan saudaramu yang mukmin atau melunaskan hutangnya atau memberinya roti. Hadis riwayat Ibnu Abid Dunya dan dihasankan oleh Imam Nasiruddin al abani Masya Allah. Ya, ini seutama-utamanya amal salih ya membahagiakan saudaramu yang mukmin melunaskan hutangnya kalau mampu bagi yang warim saudara kita kalau kita mampu untuk melunaskan hutang tentunya bukan hutang yang konsumtif ya hutang yang banyak hutang yang memang betul-betul untuk makan karena nggak ada kita lunaskan hutangnya subhanallah atau memberi roti bahkan <laughs> hanya memberikan ya sedikit roti itu merupakan amal yang utama kata Rasulullah dalam hadis yang sahih ini kemudian yang kelima pendengar setia Salam FM 102,7 dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan penghormatan yang istimewa. Bagaimana penghormatan istimewa kepada tetangga kita ini? Ya. Ya kalau bisa dijauhi kita untuk bertanya hal yang pribadi. Contohnya kita tanya berapa gajimu sebulan, itu kan nggak perlu ya, itu sesuatu yang tidak etis ya dan lain sebagainya. Jadi ada etika ada sopan santun, toto kromo. Orang Jawa bilang itu unggah ungguh, gitu ya. Ada unggah ungguh, ada toto kromo, sopan santun untuk bertetangga. Jangan mencampuri urusan yang sifatnya pribadi dan tidak bermanfaat bagi kita, begitu. Yang pribadi biarin aja, begitu. Allah mengatakan dalam surat Al Isra, wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti apa yang kamu tidak tahu tentangnya Ya, jangan usah diikutin yang begitu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Rasulullah juga bersabda, di antara baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Jadi baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ini hadisnya sahih, riwayat Tirmizi, ya disahkan oleh al abani lagi, ya. Maka yang kelima ini 10A, ah, 5 kiat sukses, lima apa? Kiat sukses yang kelima itu adalah memberikan penghormatan yang istimewa kepada tetangga kita atau saudara-saudara kita. Pendengar setia, salam rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin sudah sampai berbuka puasa ini ya. Makanya mungkin untuk sementara lima dulu, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya yang lima lagi ada sepuluh tadi ya sepuluh kiat sukses ini yang kelima sudah kita lanjutkan lagi mungkin di hari yang lain mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi tentunya Allah allazi yastami'u fiyata biuna asana ulaika allazina Allah wa ulaika hum ulul albab yang mau mendengarkan yang mau mengamalkan yang terbaik dari yang didengarnya mereka itulah hamba-hamba yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka itulah hamba-hamba yang ulil albab yang menggunakan akal cerdasnya kebenaran dari Allah kesalahan karena kejahilan saya pribadi hatanallahu ayyakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh